Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahallahu taala. Nah, setelah beliau bahas tentang uh, definisi perintah, nah Berikutnya beliau sebutkan siagul amri. siagul amri. siag dari kata siyagah. Nah, ini bentuk lafat perintah. Ya. Disebutkan di sini siag berarti banyak bentuk-bentuknya, macam-macam lafadznya. Nah, kata pengarang rahimahullah taala Ini yang dimaksud di sini adalah asyagul lafziyah. Ya, macam-macam atau e, macam-macam e, lafat perintah dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam dalam bahasa Arab. Ya, secara umum. Kata beliau siyagul amri arba'un. Macam-macam lafat perintah ya, itu ada empat yang pertama kata beliau rahimahullah fi'lul amri, fi'il amr. Kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Nah, dalam bahasa Arab itu kan eh, di dalam eh, apa namanya ilmu sorof ya nanti kan kita mentasrif fiil contohnya doroba ya doroba doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib. Nah, idrib ini fil amr, kata kerja perintah. Nah, lawannya la tadrib. Jangan engkau ah, kalau doroba memukul. Kalau idrib berarti pukullah. Lawannya la tadrib. Jangan engkau memukul, jangan engkau pukul. Nah, yang sudah pernah belajar bahasa Arab insya Allah ah, mengerti apa yang uh, saya maksudkan. Nah, yang belum belajar ya belajar. Insya Allah nanti semoga Allah mudahkan kita eh, apa namanya buka juga pelajaran eh, bahasa Arab bagi pemula. Nah, insya Allah taala sudah banyak yang uh, buka pengajian atau pembahasan tentang bahasa Arab terkhusus bagi pemula. Ya. Tidak mengapa insya Allah taala kita ikut ambil andil dalamnya. Kita juga akan buka pelajaran bahasa Arab ini, taala. Nah, baik. Yang pertama adalah fil amr. Mitlu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma utlu ma uhiya ilaika. Nah. Minal kitabi. Wahai Muhammad, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari berupa Al-Qur'an, berupa Alkitab ini Al-Qur'an. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka ini fi'il amr, kata kerja perintah. Perhatikan utlu itu mabniun i'rabnya mabniun ala hadfil waw. Ya. Ya, mabniun ala hadfil waw. Dia mabni di atas dihapusnya wawnya. Nah, dihapusnya wawnya. Dari kata tala yatslu. berkata kata tala yatslu kemudian di apa namanya? diganti menjadi tatslu Nah, menjadi tatslu Kemudian tak mudharaahnya dibuang dan uh, di, dijazemkan disukunkan dengan membuang wawunya maka jadilah ya tlu tlu susah dibaca ya maka ha, ha, alif yang ada di sebelum ta dia ya, dibaca dhammah mengikuti huruf lam maka jadilah utlu nah menjadi utlu baik itu pembahasannya di eh, apa namanya pembahasan sorof nah baik maka lam ini yang di itu tanda bahwasanya ada waw yang dihapus di situ. Baik. Yang kedua kata beliau, ismu fi'lil amri, isim fi'il amr, isim fi'il amr. Mislu contohnya hayya ala shalah. Hayya ala shalah. Hayya ya artinya ayolah, marilah. Nah. Perhatikan. Maka isim fi'il amr ini masuk juga dalam kategori al-amr, perintah. Ya. Perbedaan antara fi'il amr, kata kerja perintah dengan isim fi'il amr. Isim fi'il amr artinya uh, uh, isim kata kerja perintah. Ya, karena kan kalau kita lihat dalam pembahasan al-kalam kemarin atau dalam bahasa Arab, kalam itu terbagi menjadi tiga. Isim fi'il huruf, kan begitu. Isim fi'il huruf isim ini eh, masing-masing tiga perkara ini ada ada tanda-tandanya, ada isim, ada fiil dan ada ada huruf. Nah, sebagian mereka menambahkan ada namanya isim fiil amr. Apa perbedaan antara fiil amr dan isim fiil amr? Nah, kalau fiil amr dia menerima alamat fiil amr. Dia menerima alamat atau tanda fiil amr. Nah, kalau tidak menerima tanda atau alamat fi'il amr berarti dia adalah isim fi'il amr. Nah, jadi itu itu perbedaannya. Nah, kalau dalam pembahasan sorof atau dalam pembahasan nahu, ya fi'il amr itu diantara alamatnya adalah nun taukid. Dia bisa menerima nun taukid atau ya mukhotobah atau ya mukhotobah. Contoh kita kasih contoh kata doroba yadribu. Kenapa kita kasih contoh doroba yadribu? Karena contoh ini yang paling sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, hatta di Universitas Islam Madinah pun ya belajar apa namanya Alfiyah bin Malik pun ya sering dosen bawakan contoh doroba yadribu karena ini yang paling gampang. Yang paling gampang. Nah, paling mudah. Baik. Doroba yadribu. Doroba artinya dia seorang laki-laki telah memukul. Yadribu, dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Apa fi'il amarnya? Idrib. Nah, dari kata doroba yadribu diambil fi, uh, apa namanya fi'il mudhari'nya yadribu kemudian diganti menjadi mukhatabah tadribu tadribu perhatikan tadribu dari kata tadribu ta huruf dad kemudian ra dan ba tadribu wazannya uh, taf'ilu nah tadribu untuk menjadikan dia untuk menjadikannya sebagai fi'il amr yang pertama tak mudhari'ahnya dibuang tak mudhari'ahnya dibuang maka jadilah idribu idribu Nah, susah dibaca, ya. Maka didatangkan alif. Didatangkan alif. Ya, didatangkan alif. Kemudian dijazmkan dengan e, disukun baknya. Bak yang terakhir. Tadi tadribu dibuang ta menjadi dribu, idribu. Baknya disukun menjadi idrib. Ya. Alif tadi sebelum huruf dot yang menggantikan ta itu dibaca eh, kasroh mengikuti e, ainul fi'il ainul fi'il. Iya. Karena kata uh, idrib ra di situ adalah ainul fi'ilnya. Ya. Dikata doroba wazannya fa'ala. Wazannya fa'ala. Maka huruf ra itu disebut sebagai ainul fi'il. Nah, eh, kawan-kawan uh, yang belum pernah belajar bahasa Arab mungkin agak bingung-bingung sedikit ya, nggak apa-apa. Nah, nanti suatu saat kalau sudah mengerti bahasa Arab ya nanti lihat kembali apa namanya rekaman ini insya Allah akan paham. Nah, Contohnya kata idrib. Idrib ya, di antara alamatnya dia bisa menerima nun taukid. Nun taukid maka kalau dimasuki nun taukid, nun taukid ada dua, ada nun taukid khafifa dan ada nun taukid thakilah. Nun taukid nun taukid eh, khafifa contohnya idrib tadi ya ditambah ditambah nun taukid maka menjadilah idriban. Baknya kembali di fathah, idriban. Nah, atau nun taukid thakilah, nun taukid yang berat, yang kuat. Contohnya idribanna nunnya bukan disukun tapi di ditasydid kemudian di di di difathahkan maka jadilah idribanna nah ini alamat yang pertama bisa menerima nun nun taukid nun taukidnya bisa nun taukid khafifah bisa nun taukid astaqilah yang kedua ya alamat fi'il amr itu dia bisa menerima ya mukhatabah ya mukhatabah contohnya dari kata idrib tadi idrib pukullah wahai seorang laki-laki tapi kalau kita perintahkan perempuan, kita katakan idribi, pukullah wahai seorang perempuan. Kita perintahkan satu orang perempuan untuk memukul. Nah, masya Allah taala. Maka kalau tidak bisa menerima dua alamat ini, maka dia disebut sebagai isim fi'il amr. Dia perintah tapi tidak bisa menerima tanda fi'il amr berarti dia adalah isim fi'il amr. Contohnya kata hayya. Hayya ala salah. Hayya ala salah marilah menuju sholat. Nah, maka dia tidak boleh, kata hayya ini nggak boleh e, menerima nun taukid. Nggak boleh kita katakan hayyan. Atau kita katakan hayyanna. Nggak boleh. Nah, dan dia juga tidak boleh menerima ya mukhotobah. Tidak boleh kita katakan hayyi. Hayyi. Nggak boleh. Nah, dia sudah paten seperti itu. Ya, maka kalau tidak bisa menerima e, tanda fi'il amr, maka dia disebut sebagai isim fi'il amr. Nah, Masya Allah Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 18. Wal qailina li ikhwa nah, ikhwanihim halumma ilaina. Dan orang-orang yang mengatakan ya kepada teman-teman mereka halumma ilaina. Marilah bersama dengan kami. Ini kisah tentang orang-orang munafik yang mereka minta uzur yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk tidak ikut berperang. Nah, syahidnya kata halumma, kata halumma. Nah, itu uh, fi'il amr atau afan isim fi'il amr. Kata uh, kata benda atau kata ya kerja ya, isim yang merupakan kata kerja perintah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau al-masdarun naibu an fi'il amr masdar yang naib sebagai pengganti dari fi'il amr. Nah, masdar sebagai pengganti fi'il amr. Nah, mislu contohnya kata beliau dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa'idza laqitumul ladina kafaru fadurbar riqabi, fadurbar riqabi." Ya. Jika kalian ya, bertemu dengan orang-orang kafir, fadurbar riqabi. Maka pukullah leher-leher mereka, batang-batang leher mereka. Nah, ini mimbab tasnya ya. menunjukkan apa namanya melakukan perbuatan yang sangat sangat keras terhadap mereka. Ini orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan memerangi Islam. Ya, tidak dikatakan uh, uh, lu, ya, nggak pakai kata kota lah, tapi kata pakai kata doroba firriqab. Ya, Artinya memperangi mereka. Ya. Masya Allah Ta'ala. Taib. Asalnya atau kalimat fadur berriqabi dorba, itu adalah masdar. Dari kata doroba. Doroba yadribu dorban. Itu kata yang datang eh, pada urutan ketiga dalam ilmu tasrif. Doroba yadribu dorban. Maka diambillah fadur berriqabi, Artinya idribu ar Nah, idribu ar-riqabah. Nah, karena yang diperintah itu banyak orang, tapi karena dipakai masdar maka eh, hanya satu kata dorba. Ya, hanya satu kata itu dorba karena masdar. Fadorbar riqabi artinya fa fadribu ar riqabah begitu. Nah, artinya karena itu merupakan uh, amar perintah tapi menggunakan menggunakan masdar. Nah, menggunakan masdar asal kata. Ya. Yang keempat kita beliau ya, kata atau kata yang menunjukkan perintah adalah al-mudari'ul makrunu mil amri. Fi'il mudari' yang digandengkan atau bergandengan dengan lam amr. Nah, fi'il mudhari' yang bergandengan atau bersambung dengan lamul amr. Contohnya dalam firman firman Allah surah Al-Fath ayat 9, "Litu'minu billahi wa rasulih." <coughs> Agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, kata tu'minu itu fil amr. Ada lamul amr sebelumnya. Ya. Ada lamul amr sebelumnya, tapi apa yang disebutkan oleh beliau ini wallahu alam ya. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya eh, itu minu billahi wa rasulihi dalam surah Al-Fat ayat 9 itu di situ lamnya adalah lamul amr. Beda dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 4 sama lafadznya minu billah. Dzalika minu billahi wa rasulihi. minu. Nah, di sini lamnya bukan lamul amr tapi lamul kai. Lamu lamu kai. Nah, tapi wallahu alam ya. Uh, apa yang beliau sebutkan ini ya, mirip dengan e, eh, lamukai. Ya, karena setelahnya beliau jelaskan ya, e, perbedaan antara lam, lamukai, lamkai dan lam amr ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau lamkai itu lamukai ya. Lam itu dikasroh kalau masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, sedangkan lamul amr, lam amr itu disukun. Disukun. Biasanya dia datang setelah summa atau dia datang setelah fa atau dia datang setelah waw. Nah, setelah summa, setelah waw dan setelah setelah fa. Dan lam itu pasti apa? Pasti disukun. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 90. Nah, afwan surah Al-Hajj ayat 29. Surah Al-Hajj ayat 29. Wal yattawafu bil baitil atiq. Wal yattawafu bil baitil bil, bil baitil atiq dan hendaknya mereka ya tawaf di rumah yang tua itu, yakni di Ka'bah. Ya. Wal yattawafu kan wal yattawafu ini fil mudhari didahului oleh waw. Lamnya itu di disukun, tidak kasrah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 15. Tadi Al-Hajj ayat 29, sekarang Al-Hajj ayat 15. Eh, firman Allah, "Man kana Allah berfirman, "Man kana yadhunnu allay yansurahu, allay yansurahu." Baik, "Man kana yadhunnu allay yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud." Falyamdud bisababin ila samai thummal yaqta thummal yaqta perhatikan fal yamdud lam di situ uh, fal yamdud itu fi'il mudhari didahului oleh fa dan lamnya itu lamul amr disukun yamdud dari kata yamdudu nah demikian pula summal yaqta summal yaqta thumma ya summal yaqta yak dari kata Yak yaqta'u fi'il mudhari'nya tapi di, dimasuki oleh lam amr ya maka dia di, disukun lamnya pun disukun dan datang setelah summa nah masya Allah taala baik jadi sigoh yang keempat ya adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr nah kita sudah ingatkan tadi terkadang juga fi'il mudhari itu bersambung dengan lam kai ya, lam kai atau biasa disebut dengan lam ta'lil, lamut ta'lil. Bedanya antara lam ta'lil dan lam e, eh, lamut ta'lil atau lamul kai dengan e, lamul amr ya. Kalau lam ta'lil atau lamu kai itu di sukun lamnya. Sedangkan lamul amr itu di e, eh, afan di, di di kasrah lamnya. Kalau lamu kai atau lamut ta'lil. Kalau e, lam amr itu di disukun. Nah, ini empat sigoh. Empat sigoh yang disebut oleh beliau menunjukkan makna apa? Eh, menunjukkan apa? Kata kerja perintah. Nah, jadi kita ulangi. Yang pertama fi'il amr, yang kedua isim fi'il amr, yang ketiga al masdarun naibu an fi'il amr, masdar yang menggantikan menggantikan fi'il amrnya. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr. Empat. Nah, ya. Kemudian kata beliau, wa qad yustafadu talabul fi'li min ghairi sigatil amri. Terkadang talabul fi'l ya, permintaan untuk melakukan atau mengadakan se, uh, sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan ya, itu terkadang bisa dipahami tanpa adanya sigatul amr, tanpa menggunakan kata perintah. Empat yang telah disebutkan tadi. Misalnya contohnya ayyusafa bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun أو طاعة أو yumdahu فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب Nah, perhatikan. Terkadang tolabul fi'il itu permintaan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan ya itu bisa dipahami walaupun tidak menggunakan sigoh amr ya contohnya kalau kata tersebut ya disifatkan dengan fardun wajib ya fardun aw wajibun atau kewajiban aw mandubun atau mandub atau disebut sebagai ta'atun atau disebut sebagai atau yumdahu fa'iluhu pelakunya dipuji ya au yudhammu tarikuhu atau pelakunya di dicela ya tercela pelakunya uh, eh, tercela orang yang meninggalkannya au yatarattabu ala fi'lihi thawabun atau ya ada pahala ketika mengerjakannya au ala tarkihi au ala tarkihi iqabun atau dalam meninggalkannya ada iqab, ada uh, ancaman. Nah, ada delapan. Ditambah empat yang asal tadi, berarti ada, ada berapa? Total semuanya kata Syekh Muhammad, uh, eh, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ada dua belas. Ada dua belas. Syekh Sa'ad Asy-Syatsri hafizahullah taala beliau nambahkan yang ke uh, eh, 13 ya, menurut susunan saya 13 ya, tapi uh, tidak disebutkan oleh beliau Syekh Sa'ad Asyatri menambahkan ya ada satu lagi yang merupakan bentuk dari sigo amr itu sigotul amri hakikotan sigoh amr yang hakiki seperti firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru innallaha ya'muru bil adli wal ihsan surah an-nahl ayat 90 sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ya'muru itu sigoh amr dipakai langsung dalam teks nah berarti kalau kita tambahkan ini Total semuanya ada berapa? Ada 13. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan. Uh, contoh masing-masing dari uh, eh, 8 perkara atau kata yang disifati dengan 8 perkara yang telah kita sebutkan tadi ya karena asalnya empat tadi ya, ditambahkan oleh beliau delapan yaitu ketika kata tersebut disifati sebagai fardun atau wajib atau mandub ya, atau e, sebagai to'ah atau disebut e, di, di, dipuji pelakunya kemudian tercela bagi orang yang meninggalkannya atau dalam e, mengerjakan perkara tersebut dapat pahala atau mendapatkan ancaman ikob bagi orang yang meninggalkannya ini akan kita jelaskan insya Allah taala di iya, pertemuan yang akan datang eh, dengan contoh-contohnya biidznillah. Nah, kemudian kita akan masuk dalam pembahasan matak tadihi sigotul amri, konsekuensi dari sigotul amr insyaallah taala. Allah taala alam. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Wa hada sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.